Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain amma ba'd. Profesor Abdul Hadi Bib Anis dan saudaraku sekalian yang terhormat Alhamdulillah syukurillah saya diperkenankan Allah Ta'ala sowan di suluk maleman Aswan Anis Basin ini dalam rangka nderek ke Profesor Abdul Hadi ya, ini ya. ya, apa namanya itu luar biasa ya, Anies ini luar biasa bisa mendatangkan Profesor Abdul Haji Wah ini profesor internasional beliau bukan hanya guru di Indonesia di Madinah dan mana-mana tapi juga di Malaysia ini luar biasa cuma karena bukan orang NU jadi <laughs> Jadi ya, ngomong sampean rodok paham rodok orang Jadi eh, ini saya rasani itu sendiri agama ini di Anis ini bikin poster dipasang di Facebook, di Twitter segala macam Islam dulu Islam kini itu ya kan? <laughs> sana Islamnya molak malik gitu Islam itu orang sekarang sukanya itu nambah-nambah Islam itu loh. Islam itu apa sih? Saya sampai mau bikin buku judulnya Islam titik. <laughs> Wong Islam macam-macam ditambahi apa? Ini yang jadi Islam dulu itu yang kayak apa, Islam sekarang itu kayak apa? Apa sudah berubah? Apa masih tetap? Apa maksudnya ya Anies itu seperti yang dipahami profesor tadi. Jadi menerangkan sejarah Islam dulu sampai sekarang. Kalau itu ya tidak masalah. Eh, terus ada Islam Nusantara gitu. pada beberapa bulan yang lalu ada eh, Sarasean di Den Haag Belanda e, temanya itu ya semacam Islam Nusantara lah semacam Islam Islam di Indonesia Eh, saya menceritakan pada waktu itu saya bersama Martin Van Brunissen dari Utrecht itu ada satu lagi Pak Dirman dari Suriname tiga orang narasumber saya menceritakan ketika saya di Amerika di Eropa menceritakan Islamnya orang Indonesia Islamnya Indonesia terutama Islam NU Islamnya orang NU ya Islamnya orang NU itu mereka itu seperti orang mendengarkan sesuatu yang baru dan saya cenderung dianggap get, apa namanya gedobos itu nggak ada Islam kok begini nggak ada masa Islam kok kayak begitu jadi tak percaya Apalagi ketika saya datang di kandangnya, markasnya ini Islamophobi hmm, Kumpul orang-orang Islamophobi saya datang di sana. Dikeroyok orang banyak. Mereka bawa kitab-kitab dari Saudi Arabia, tunjukkan saya. Ini tidak ada Islam yang seperti saya ceritakan itu hana. Sampai jangan mengada-ada. Ini saya punya kitabnya semua Jadi Islam yang seperti kita laksanakan selama ini yang kemudian oleh NU NO dijadikan tema disebut nama Islam Nusantara. Ya, sebetulnya Islam kita ini lah di Indonesia ini lah singono, apa sendiri halal bihalal di anu nggak ada itu. Di negara-negara lain nggak ada. Nggak ada haram biharam, halal biharam. Halal biharam. tidak ada. Ada silaturahmi hari raya nggak ada. Apalagi hari raya dua kali nggak ada. oh, <laughs> itu Nusantara betul itu. Dan tidak ada perkelahian dan itu menyenangkan kemarin itu itulah ada dua, iya enggak? itulah itu itulah ada kan dua. Dan itu pedagang ternak sebenarnya bukan main <laughs> ya Allah ini Islam Nusantara berkah sekali <laughs> itu guyup dan dan mereka tidak percaya karena yang datang kemarin ke sana itu referensi orang Barat Amerika Eropa itu referensinya ya Timur Tengah Timur Tengah jadi belum pernah mendengar ini saya itu pertanyakan pada waktu itu dalam seminar di Den Haag itu. Yang jawab Martin. Kenapa? Saya Islam di Indonesia itu mayoritas umat Islam di dunia. Umat Islam mayoritas. NU saja itu menurut survei yang terakhir 85 juta. Kalau ditambah Muhammadiyah jadi berapa itu? itu berapa kali lipat penduduk Saudi Arabia empat kali lebih penduduk Saudi Arabia empat kali lebih penduduk Malaysia tapi kok suaranya nggak kedengaran Ini yang saya pertanyakan. Kenapa? Mereka kok nggak dengar? Buktinya saya ngomong begitu, podom demblong ngape Saya malah dianggap gitu bos. Dianggap cerita yang bukan-bukan nah, saya kan sampai bilang ya datang aja ke Indonesia lah lihat aja di Indonesia Martin yang jawab kata Martin mungkin saya bisa menjawab katanya sejak Soeharto Indonesia itu menutup diri menutup diri jadi tidak ada orang di luar kenal Indonesia yang tidak ada dulu itu orang kalau pakai peci hitam saya pakai peci putih saya sekarang orang semua Soekarno Indonesia Soekarno Indonesia apalagi di Pakistan di Mesir saya di di Mesir itu berapa kali itu saya sudah minta kiriman peci hitam itu berkali-kali terus diminta terus sama orang Mesir itu iya pecinya itu begitu pakai itu terus langsung panggil itu kalau boleh tak minta itu ini ada barang-barang saya macam-macam ada televisi ada segala macam kalau mau gantinya itu silahkan ambil <laughs> eh? ah gue truk tak gawani kabeh. Jadi kenal lemah dengan Indonesia. Juga di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia dulu itu orang Indonesia sangat-sangat dihormati. Kenapa? Kan orang Indonesia, ulama-ulama banyak sekali. Tadi yang disebut Al-Banjari, ibu Yusuf Al-Makassari, kemudian apa nama Syahyasin Al-Fadani banyak sekali Imam Nawawi Banten Al Banten itu dari Banten Syekh Mahfud at Musi dari Termas Syekh Abdul Muhaimin Al-Lasmi dari Lasem banyak sekali jadi orang-orang Saudi melihat orang Indonesia itu orang ngalim-ngalim jadi kalau misalnya ada departemen itu orang pertamanya orang Saudi orang keduanya orang Indonesia entah dari Bugis dari Padang dari mana nanti yang kerja yang orang kedua ini mereka saya ngerti ini sangat nah, dihormati sekarang orang pakai baju batik di Saudi itu malu pejabat-pejabat itu nggak ada yang pakai baju batik di Saudi dilecehkan ya yang TKI <laughs> Iya, dilecehkan dilecehkan dulu sangat dihormati sekarang dilecehkan di Barat Saudi itu jawabannya apa Martin kita kekurangan intelektual-intelektual seperti yang saya sebutkan tadi itu intelektual-intelektual yang dikenal oleh luar kita dulu dari golongan nasionalis ada insinyur Soekarno satu-satunya insinyur pada waktu itu <laughs> nggak ada insinyur lagi insinyur Soekarno ada dokter Andes Muhammad Hatta satu-satunya dokter Andes saya ini dokter Andes nyandung ciprat ini ini ini ini ke sandung sandung dokter Andes <laughs> dokter Andes <laughs> ini eh, ini dikenal oleh luar Nah, sekarang persoalannya bagaimana Islam kita yang menarik ini bisa diekspor keluar itu. Makanya terus NU jadikan tema itu. Paya sana dengar maksudnya, tapi entah dengar tangkat. <laughs> Oh, nih mutawali sini kekeran. <laughs> Jadi yang diceritakan apa namanya pers itu yang bongsor gegeran itu memang pers itu juga brengsek ya loh itu nalarnya begini pers itu dulu industri yang tidak laku kenapa? karena tidak ada yang bisa ngomong wartawan dulu itu drosor semua sama dengan DPR. DPR dulu kan misalnya tujuh, setuju. Ya, setuju. Gitu. Ada kambing datang masuk kantor kapalemen, gedung parlemen, mbak setuju. Wartawan semua tiap nggak ada. Kalau ada yang berani sedikit, beredar itu kasus tempo kasus apa itu banyak sekali jadi akhirnya nggak ada yang industri itu terus kemudian tiba-tiba Pak Harto lengsel rajanya tukang bekem bekemong itu <laughs> kalau Pak Harto itu ditakut-takuti segala macam kalau DPR diloloi duit cek cek cek cek mingkem kabeh seniman tidak ada yang kan? seniman itu Rendra ditangkap gitu Jadi seniman berani-berani atau seniman yang enggak seniman betulan yang enggak ketangkap seperti saya nah, <laughs> saya bikin puisi guyon itu guyon <laughs> Pancasila dor gitu aja sudah orang nggak paham itu <laughs> eh, wah pada waktu itu wartawan di semua industri pers nggak laku tiba-tiba Soeharto lengser terus kayak apapun kuasanya manusia kayak apapun keinginan mereka berkuasa seumur hidup pasti lengser karena ada yang maha kuasa begitu lengser zaman keterbukaan wah apalagi kok presiden yang nyentrik itu Gus Dur Bu Kementerian Penerangan <laughs> oh sudah industri pers wah naik daun sekarang Anda bayangkan, wartawan tiban banyak sekali. Wartawan yang tidak melalui proses pendidikan kewartawanan, jurnalistik bermunculan. Karena banyaknya industri pers membutuhkan wartawan semua diambil. Ibaratnya ketika zaman Pak Harto itu kita punya wartawan 100 sekarang ini bisa sampai 10 ribu kalau kita analogkan pesawat terbang kita dulu punya pesawat terbang 100 kita membutuhkan pilot 100 kopilot 100 jadi 200 tiba-tiba kita punya pesawat 2000 ini pilot sama kopilotnya diambil dari mana? tukang ojek tukang ojek terus bawa pesawat terus gak karuan ini yang terjadi jadi ya ada kayak begini tidak akan masuk koran tidak akan mengapa itu nggak payu di tol la paling-paling nunut-nunut ini aswad Podo gratisan iku. La ilaha illallah tidak mau. Jadi yang ada gegernya, yang jelek, yang ambil itulah yang mesti. Karena memang tukang ojek mau bagaimana? DPR juga begitu. Dari dulu itu di tanggungnya gak bisa membuka. Pak Harto Lengser gua kemaruk lu sih stop sih kalau dulu setuju setuju setuju sekarang itu sih itu sih aku tetap guyu aku potonganmu sebelum guyu ya kan biar kon mangili kondangan kon mangili kondangan berkati pangan dewe lah kondo-kondo jadi tekan kono mau piye jadi apa namanya pers ini ya itulah kondisinya sehingga kalau kita harapkan keislaman kita yang sebetulnya dibutuhkan sekali oleh dunia sekarang ini sangat dibutuhkan Islam yang model kita itu kan Islam enak gitu loh tidak petentenan itu Sementara yang sana yang sedikit itu masuk dengan hebat. Sekarang itu usum Islam pertentangan itu usum. Nah kita yang biasa Islam biasa gayeng gini ini ada yang terpengaruh. Iya yo. Ya. Islam kok gayeng ini gak kurang gagah ini. kalau gue gagah Allahu Akbar. Wah. Wah. Itu saya top itu kurang gagal la ilaha illallah wong Islam kok gagal-gagal Islam tadi yang dikatakan profesor itu Islam itu mudah bukan kata profesor dia hanya nukil saja eh, nukil sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau bukan NU jadi tidak dalil dia meskipun dia tahu dalilnya itu Nah, saya NO dan mantan pejabat Rois Islam. <laughs> Iya, saya harus dalil karena kalau enggak sampai enggak percaya. Yang kepodo aja kalau yuk, ya, ya Anis barang kayak gitu, payah aku ngomong. itu ada, itu riwayatnya Siti Aisyah. Inna dina yusrun. Bukan hanya adinu yusrun bukan, tapi inna dina yusrun di dalam bahasa Arab itu ada fungsi-fungsinya itu tambahan-tambahan itu Adinu yusrun itu agama mudah tapi kalau inna dina yusrun sungguh agama itu mudah jadi ada penekanan di sana agama mudah banget tapi wala yusaddad dinu ila ghalaba tapi kalau diberat-beratkan, orang yang berat-beratkan itu yang kalah. Iku kesel dhewe, sing pertentangan iku kesel dhewe. <laughs> Ngamuk-ngamuk tekan rumah ndak iku kesel aku. <laughs> Allahu Akbar kok kebanteran. <laughs> Pasti capek. Oh, oh gampang kok inatin. Itu sabda rasulnya. Sekarang sampean mau ngikuti siapa? Itu sabda rasul. Inna dina yusun ingin sak dhuwure kanjeng Nabi Gusti Allah lebih kecerah gitu yang menyebutkan apa itu yuridullahu bikumul yusra ditambahi bala yuridu bikumul usra tidak berhenti yuridu bikumul yusra tapi ditambahi bala yuridu bikumul usra ini Gusti Allah nek kanji Nabi kurang Gusti Allah ngersakake kalian semua mudah gampang yuridullahu bikumul untuk kalian semua al yusra gampang Gusti Allah itu menghadap, menghendaki gampang untuk sampean semua ditambahi wala yuridu dan Tuhan tidak menghendaki bikumul untuk kalian semua al usra sulit Tuhan menghendaki kalian gampang, tidak menghendaki sulit. Itu kan sudah nemen itu. Taukitnya itu ngumpuli inna tadi itu, inna dina yusun. Nah sekarang kan yang mau memberat-beratkan itu dalilnya apa? Saya nah, lakokin. Ada yang di sini. Masuk kasih dalil. Wani aku nek dari dalilan n Semacam saya tidak biasa sekarang ini sudah dari dalil itu zamannya saya permulaan jadi kiai itu. Oh, sudah, sudah, sudah lewat. Kalau yang sudah lewat itu namanya ilmu malaka. Ilmu malaka. Jadi kalau yang baru anyar-anyaran apa Alfiah misalnya, itu sidik-sidik mau coba t Alfiah. Loh, kenapa ini kok dibuang ini? Terus dia dalil. Wah, harus lamu lamu jaizin kang Wah, ini dalilnya gue. itu Dalilnya adalah bait alfiah itu. Tapi kalau yang sudah malaka itu ada orang mengatakan ja'a zaidan. nah salah. Lu kok salah? Bait ini mana? ora usah bed dalil apa ora usah dalil-dalil lah ning kupingku ra enak <laughs> itu malakah itu Aku <laughs> ning kene aku dalil nak mergo pamer karo profesor. <laughs> Jadi kalau sampean perhatikan saya nggak pernah di YouTube di mana-mana nggak pernah saya dalil. Wong wis malaka kok dalil banget Iya. aku jenis ya orang sidik ning Facebook neng Twitter dalilnya apa dalilnya apa Allah kaya yo iya, yo iya, kaya yo yo bendarani ngerti ilah ilaha illallah potong kamu. Jadi itu dalilnya hadis sokeh itu anak Isyata, radhiyallahu anha garwane kancing Nabi sendiri yang menceritakan itu. yang cari di Bukhari ada, di Muslim ada, terus karek apa gue Quran itu mau yuridu bikum yusra lagi. Makanya tidak ada yang sulit. Sampai yang coba tunjukkan yang sulit apa? Gomo Islam sih sulit apa? Kok pertentangan ini apa? Apa itu? Bunga perintahnya saja selalu diambil ambil semampumu kok. Kanjeng Nabi itu perintah itu tidak amar oh, dalilnya aku. <laughs> oh tak dalil terus kowe. Oh, bolak balik tak dalil terus saya. Greget tenang. Tidak amar itu kumbi amrin faktu minhu mastata'tu. Kalau kamu kau kuperintahkan sesuatu kerjakan semampumu ini yang membuat kita jadi mudah diperintahkan itu dilaksanakan semampu kita enggak kok kalau kamu aku perintahkan kerjakan Se apa se tepat tepatnya sempurna semuanya. kalau enggak tak yang kamu kalau kamu enggak gitu semampu kanji nabi juga bu kalau kanji nabi kurang Quran. Gusti Allah berfirman, "Ittaqullaha mastata'tum." Takwa itu ya semampu kita juga. Mampu kita. Adanya orang sholat, eh, tidak sholat segala macam, bukan karena tidak punya sarung kadang-kadang itu. Alasannya macam-macam jadi jangan kamu marahi ya. kalau orang nggak sholat jangan gitu jangan jangan dulu lidiki dulu dia itu kenapa nggak sholat mungkin karena nggak punya sarung dan mempunyai pen pendirian bahwa sholat itu harus sarungan ada yang karena berpikir begitu jadi wah aku gak bisa gak ada sarung gitu ada yang saya ini kawan saya sendiri dia itu kaya rumahnya tiga truknya empat selepannya empat mobil sedan satu jeep satu ustinya cantik pakai jilbab dia puasa Senin Kemis sudah tahu tiba-tiba kalau dia ngomong sama saya terus saya ini kenapa ya kok kadang-kadang sumpah nggak jelas dari mana arahnya ini? Tahu-tahu sumpah gitu saja. Padahal saya main tahu sendiri, saya kecukupan rumah. Rumah ada tiga. Soalnya mas, istri saya juga antik. Saya juga puasa Senin Kemis kok masih begini itu Karena dia bilang begitu saya terus saya terbak mungkin syarat sampean ini yang perlu ditingkatkan mutunya. Kalau kemarin-kemarin mungkin sampean dalam sholat itu ngelamunnya 99 persen nah, dikurangi lah dikurangi sedikit saya bilang begitu tahu-tahu dia bilang loh kalau sholat saya memang belum melaksanakan lah iya saya kan kaget loh bagaimana Lo kok malah belum itu gimana sih sampai poso Senin Kemis Ramadan selalu poso tambah Senin Kemis menaik saya itu poso mau Ramadan terus sampai tambahin kan tambahin Senin kemis kok gak salat itu gimana lu kalau poso kan tinggal tidak makan lu kalau salat poso oh, salat itu bacaannya itu laku aku gak bisa mung saya bisanya cuma fatihah toh lu sampai ini gimana salat itu ya bacaannya cuma fatihah toh itu masa kiai sampean manggil kiai mbok masak sisan itu berarti yang nggak percaya kamu ini kalau nggak percaya sama saya tanyakan orang lain lagi kiai-kiai yang lain salat itu ya bacaannya cuma fatihah tak itu wah kiai itu, oh, itu saya lihat kalau orang rokok sujud itu pakai umi-umi kok -umi, oh. dia ya, bilang gitu Lu sampai nume nome juga boleh katanya. Lu, apa yang saya ume-ume kan? Lah napa enggak sih ume-ume no? Kalau enggak ada ya jangan ume, wong yang ume-ume itu ada yang diume-ume kan kok. Jadi ada orang yang tidak sholat itu karena menyangka sholat itu sulit. Sholat itu mudah. Bacaannya Fatihah. Saya bilang, kamu tidak bisa fatihah pun salat bisa. Semampumu kok. Kamu mampunya apa? Hanya Allahu Akbar dan. Saya tahunya cuma Allah Akbar karena sering melihat demo. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar tujuh kali. Allahu Akbar. Ya Allah Akbar takbiratul Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuh kali. Allahu Akbar. Sami Allah itu belum bisa. <laughs> Allahu Akbar lagi. Nah, ya antum Allahu Akbar lah kan. ini yang ngomong kiai loh ini. <laughs> Mesti ada dalilnya. <laughs> itu nggak ada yang sulit datang bahkan banyak sekali perintah-perintah agama itu yang sebetulnya itu kebiasaan manusia jadi kewajaran manusia lah lalu masuk kalau ini bujurnya ibadah ibadah itu untuk ganjaran lalu kebiasaan biasa itu kebiasaan ya Golek gajahan paling gampang. <laughs> baik dengan tetangga dapat pahala. Misal baik tetangga itu hanya kewajaran tuh. Uang sampean itu kalau punya tamu kentekan gula ya, sing ditatap ya tonggo. mbak nilai gulanya sini mbak ada tamu aku gula kontak mosok gulane entek SMS dulu ning Jakarta kesuwen selak tamune matek dulur-dulur belum berdengar tonggo sudah dengar gue gak tilik dulurmu neng rumah sakit lu kok ngerti ya aku melok ngetelno mau dulur sakit informasinya dari tonggo jadi apik karo tonggo itu sudah wajar, kewajaran manusia. Menghormati yang tua ini kewajaran manusia. Orang ngerti agama lah, wong mbek wong tua ya mesti nunduk-nunduk. Menyayangi anak muda itu harus kewajaran manusia. Sing tua menyayangi adiknya itu biasa. Lu itu untuk ganjaran kalau kita ingat bahwa itu adalah perintahnya agama. Terus pokoknya gampang ya. aku mau itu angker sampean itu tetap menuso, terus gampang. <laughs> Lah nak terus pindah jadi boyo lah ya <laughs> Dirasani konon ini apa? Buaya darat itu nih, tak boyo. Boyo yang tenang, Kan melaksanakan perintah ikan menuso. Ini kalau menuso biasa gampang sekali. Lu kok sepencengan iku apa? di dipentenengi kok kok ngantek nggak pentungan nggak pedang barang kula apa yang merah apa kuwi ini masalahnya yang sekarang terjadi adalah ini so serius ini jenggu jengguyu kita itu harus kenal Gusti Allah dulu untuk menyenangkan Gusti Allah. Kalau kita tidak kenal Gusti Allah, kok akan menyenangkan Gusti Allah? So, hal-hal kita menyenangkan masih tempiling ya iso. Eh, ini banyak sekali tuntunan-tuntunan kajing Nabi yang prinsip-prinsip justru ditinggalkan tapi yang tidak-tidak prinsip itu dianggap prinsip banget karena kita nggak kenal Gusti Allah disangkanya Gusti Allah itu yang perlu dengan kita Gusti Allah perlu dijengkingi perlu disujudi <laughs> la ilaha illallah potonganmu jengkinganmu Orang muni, subhanallah Allah kamu tidak membayangkan betapa tingginya luhurnya Gusti Allah. Belas kok. Kadang-kadang letuk ngantuk-ngantuk sintel. Kita itu harus kenal Gusti Allah. Nah, Gusti Allah itu tidak butuh apa-apa sama dari kamu tidak butuh apa-apa tidak butuh kita yang butuh tidak butuh jadi sampai nang ngapain kok ribut-ribut urusannya Gusti Allah lu no bodoh lo no kok gegeran iku bodohnya siapa itu bodohnya siapa bodohnya NU bodohnya Muhammadiyah bodohnya pemerintah itu bodohnya Gusti Allah kok gegeran gue Wah, oh, nek butuh saiki sesuk gak sah. Nek sesuk saiki gak sah. Lha iku bodohmu ya. Lha Gusti Allah iku meh bodoh meh ora serah ngono. Kalep-kalepmu wong iku butuh-butuhmu dhewe kok ora serah. Makanya kita harus kenal kalau Gusti Allah. Dan nah, kadang-kadang itu pengajian-pengajian itu ku gak kenal ngenalno Gusti Allah. no sama kolal internet ngono ngomong deh. kolal asyik Google Kiblat itu sekarang agak condong ke sana Wah geger kabeh bareng ana kamakila komputer iki mau wah sing duwe masjid-masjid itu apa pengimamane mesti bongkar ngono ning gonku di tempat saya itu minta mau bongkar pengimaman mau dibongkar udah ada apa hmm, dawu internet mana sak mangke ini macam nah terus bi nah pengimaman geng kulon itu ngaten kan kudu dibongkar ngaten lu akalmu ku ning ndi? Sejadahe mbok iringno ra wis. La ilaha illallah. Wong bloon kenemenen iki la ilaha illallah. Iku kame wis digempur. Pengimaman do digempuri. Oke. Niku nek apa namanya? Kalau itu haknya Allah, petentangan kita itu. petentangan. Jadi kurangin saya pernah sendiri sembayang itu. Sembayang lian kena nabi uang kok. Enggak yang kena no. Ya aku maklum dia nggak ngerti nih aku kiai ini. nek perkara ngono, masya Allah teliti nih ragar aku begini. Insya Allah itu nulisnya jangan pakai Insya Allah. Itu maknanya lain. Lalu Insya Allah. Dudul kowe. Mbok ngel-ngel dhewe ku apa? Gusti Allah iku gampang. Gusti Allah itu ngerti dapurmu. Allah. Itu kalau nek Gusti Allah wah petentangan tenan wis kudu pas padahal Gusti Allah iku gampang kepenak wong ra buta ya ora buta Gusti ora buta ya. jadi kamu sembahyang angger ora niat ngelawan Gusti Allah ya sak isa-isamu loh hmm kok rodok merono ngono. Wacanan kok ngalaihim. Ya ben wis aku ngalaihim. Wong aku pancen ana cara kok mengko botongo. Ora bajatun hawazun. Lha ngono iku rumah samu sing ngerti aku tok. Gusti Allah. Wong Gusti Allah iso bahasa macam-macam. Mau iki ilate ilat Jawa ya. Lumayan Ramadan Ramlan. <laughs> murtado murtala <laughs> ridho rila piye ngono ya wis gak apa-apa oh, ya iku sing gawe ilat aku kok dhewe Gusti Allah ngono ya tak gawe ngono <laughs> ben beda-beda karo wong wong sing ra mudeng rumangsane wong kok padha kabeh ngono rumangsane wong iki kan padha kabeh iki termasuk apa warisane Pak Harto ya bangsa Indonesia itu warisannya Pak Harto ini yang sampai sekarang kita menjadi begini ini ya karena kehebatan Pak Harto. Pak Harto pertama mulang awal dewi didik kita ini supaya menyenangi dunia berlebih-lebihan, seneng duit, seneng kaya. Tur tur didik kan Pak Harto itu nganggu metode ini kan Nabi, metode keteladanan ngajak kita kaya dicontoni dia sendiri jadi mak jeruk mon awak itu seneng dunia itu ya, persis karo sekabat seneng sembahyang. Nalika diajak kanjeng Nabi lu kok dicontoni kanjeng Nabi solu kamaru itu soli, wong seneng sholat Biar zaman sekabat kini yang ngono kan suge, dicontoni suk pengen suge kabel muka Indonesia. Amaloro seneng seragam mulai ono seragam macam-macam ini zaman Pak Harto lu ngantek Bupati Pati Soan Kiai Sahal Wadul niki sepundi Kiai masjid agung Pati nggih. Kain ngecat kuning. La iya, ilaha illallah. Ya ora omahe wong tok. Ini di negaranya beliau ini sumber kuning semua rumah itu. Oh, sampai marka jalan yang biasanya putih itu kuning eh jangan untungnya tidak sampai ada SK supaya orang tidak sikatan supaya seragam untuk kuning kabel akhirnya apa yang terjadi pertama kita suka duit suka dunia suka materi itu jangan sampai bantah lah sudah jelas mudin naik naik diundang wong suge tahlili peng sewu sudah mau melarat langsung Allah merban hati nabi tuh ya akhir hati asana ada akhirat Allah jelas namanya amploknya lima ngayu tahun Yeah. Makanya saya dimana mana selalu enek eh, wani saya gini Ayo lawan dengan gerakan hidup sederhana. rasa zuhud, no, zuhud itu oh, kaduan kaduan Lawan saja dengan gerakan hidup sederhana. Kalau tidak, insyaallah sampai kiamat kurang rong dino. Begini terus. Kiamat kurang rong dino isen ini terus apa saja yang menjadi kesusahan rakyat itu akibat senam dunia yang berlebih-lebihan. Kenapa sekarang saudara-saudara kita di sana di Sumatera dia tidak disampaikan? Kenapa? Ini ulahnya wong serakah sing seneng dunia. Ada ketentuan kalau mau apa membebaskan hutan itu ada aturannya kesuwen aku aturan ngongkon wong bayar sak juta wis kon ngobong itu semangate ra karuan wong ora dibayari ae seneng ngobong-ngobong sing ngizini untuk amplop juga duitnya orang yang kaya-kaya masih korupsi saking senengnya dunia seneng lu nek melarat nyolong ku saya bisa di mengerti aku ya, pancen melarat kok iki wong sugih nyolong iki tolong. sing ditolong bandane wong pikir la ilaha illallah iki bandane rakyat iki pikir kabeh engko dicolong ini. iku keterlaluan banget itu gara-gara materi itu harus kita lawan dengan hidup sederhana hidup sederhana itu sehat dan insya Allah bisa menyelesaikan ini eh, saya anjurkan zuhud wah cuman sampai sing diundang Habib ya bisa gembor-gembor <laughs> zuhud wis gak ono stoke wong zuhud iya. eh, Mbak Tula harus kapudut terus ana neh nah, ini kayaknya kayak Mbak Tula Mbak Tula Ayo itu sederhana, sederhana, sederhana. Jadi apa namanya? Banyak masalah-masalah kita ini yang sudah bikin bingung, resah rakyat umat kita. Jadi jangan ditambahilah mempedang apa beragama sekarang jadi sulit juga eh paham wis sulit ngurusi wetenge wis ngelusi rae bukan ngurusi ya segala macam soal akhirat juga sulit juga nah, itu tambah sulit dua double itu saking greget ini sulit melayu nih ini timur tengah kono timur tengah kono kan dibayar nek mati langsung swarga kan enak ning kene dibayar mati swarga dan yang kene gak dibayar mati lon-lon anggur mati ning kono langsung swarga ini mati lonton nyopet kecekel dikepuki ngono mati ini mati babak belur ning kono durung karuan ning swarga jadi kita apa nah, beragama cara biasa itu saja biasa angger kita itu menjaga kemanusiaan kita insya Allah tidak ada yang sulit Gusti Allah perso batasnya manusia la Allah meh dalilnya aku layu ya- layu <laughs> kalifullahu nafsan illa usah. aku nek di kau kan dalil terus ya iso ae yang pancen kiai Jadi itu apa namanya eh, sekarang yang diharapkan dunia luar adalah bagaimana Islam model kita yang selama ini ini bisa mereka lihat mereka jadi ayam juga sekarang ini kekat, betul kata profesor tadi ini sekarang ini kan umat Islam sejak 11 September di Amerika itu yang gedung dua tinggi-tinggi dihancurkan nah, itu sejak itu umat Islam justru melejit bertambah sekali di Eropa juga demikian ini di Universitas Osnabrück Jerman itu sekarang dibuka fakultas iman fakultas keimaman nanti untuk mencetak imam-imam masjid ironinya ketika di sana membutuhkan keislaman yang seperti kita ini yang oleh NU disebut Islam Nusantara itu loh oh, gue mau engke-engkean entok ben gaya nek Islam Nusantara kan. Ya yang awal dhewe iki yang biasa-biasa ini. Sementara ini diinginkan oleh orang-orang di luar di sini di sini sendiri. Sudah ada yang kepengen Islam yang model pertentangan itu. Ironi sekali. Oh nasi sing kepencet kepengin seperti itu karena gagal, ya. gagal. kira-kira iki -kira, ini ning orang-orang ora itu bersama saya tidak Umar bin Khattab <laughs> bersama saya tidak Umar bin Khattab untuk Allah Allah mau pecicilan <laughs> lo dakwah kok pecicilan Terus sing dijak ya melayu kabeh. Iki iya, gak ngerti paham, gak paham maknanya dakwah itu apa. Dakwah itu ngajak. Ngajak yang paling efektif adalah dengan diri kita. Saya ngomong dengan kaum muslimin di Swedia. di masjid saya kan saya dipakai jubah model Saudi, ya, di sikap ya. Dikongkon imami itu sekon pidato, saya pidato sama mereka Sampai tidak usah ngomong lah di sini, di sini kamu dakwah pakai badan sampean sendiri aja. Kamu dakwah dengan badan kamu. Kamu tunjukkan Islam lu lewat dirimu itu. Orang akan tertarik sendiri, akan bertanya-tanya, ini orang mana? Agamanya apa? kok begitu rendah hati ini orang apa kok begitu santun ini orang apa agamanya apa kok begitu menghormat dengan orang tua ini orang apa agamanya apa kok dengan anak muda sayang sekali ini orang apa kok menerima tamu begitu menghormat ini terus ini orang apa dari mana agamanya apa kok bersihnya sekali banyunya baunya kok wangi sekali tapi kalau ini sama ini apa kan ini. Santri itu kebar gue. Dakwah yang paling efektif adalah dalam diri kita. Ya. Aku. Ya, itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sesuai dengan <laughs> maksudnya sohibul hajat apa enggak Allah alam saya ya begini nih ya ngomong ya sakar ya itu sudah jadi prinsip hidup saya prinsip hidup saya itu la ilaha illallah tidak ada yang boleh ngereh saya maksa saya kecuali Gusti Allah apalagi kok Anis Sunnah jadi itu Terima kasih, mohon maaf.